الله الرحمن الرحيم باب صفة النار وأهلها فيها باب sifat api neraka dan penduduk ahli neraka atau orang-orang yang ahli yang menjadi ahli neraka sebagaimana yang sudah diterangkan di dalam alam akhirat hanya ada dua tempat ada surga dan ada neraka hal itu sudah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi alam dunia yaitu yang kita berada di dalamnya ini Lalu ada alam akhirat yang kekal abadi. Dalam alam akhirat hanya ada dua tempat, surga dan neraka. Kemudian surga dalam beberapa hadis yang lalu sudah dijelaskan sebagian daripada sifat sifat surga dan apa yang menjadi surga. Sekarang kita masuki ke sifat neraka. Jadi sifat api neraka yaitu alam siksa, alam azab dan bagaimana orang-orang yang menjadi ahli neraka. Kalau kita pelajari berapa hadis Nabi Muhammad SAW terutama ayat-ayat Al-Qur'an manusia keseluruhannya yang berjumlahkan beberapa miliar itu yang terbanyak adalah ahli-ahli neraka jadi yang terbanyak ahli neraka malah ada beberapa hadis yang mana Nabi Muhammad SAW menjelaskan besok hari kiamat Nabi Adam alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengeluarkan ahli surga dan ahli neraka. Setelah Nabi Adam tanya, berapa ya Allah meningkat? Dijawab oleh Allah SWT Mingkuli alfin tis ami awatis awatis in ahlinar Wahidun ahlinar Dalam setiap seribu sembilan sembilan ratus puluh sembilan ahli neraka Satu ahli surga Jadi seper seribu Setiap seribu Satu saja ahli jannah 999 ahli neraka. Memang Allah sudah berfirman dalam Al-Quran sudah menjelaskan yang mana Allah SWT sudah menentukan neraka akan dipenuhi. Jadi neraka akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang bagaimana sifat neraka dan orang-orang ahli neraka? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ishtakatin naru ila rabbiha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda Istakatin naru mengeluh istaka meluk atau lapor sambat ini istaka yastaki jadi neraka mengeluh kepada Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana keluhan neraka itu faqalat rabbi akala ba'di ba'dat ya Allah telah makan sebagian saya kepada sebagiannya jadi sebagainya mendasak sebagainya, atau sebagainya. Jadi masing-masing nah, ini Memang terbakar jadi satu sama lain membakar yang lain. Begitu loh. Kalau kita contohkan membakar kayu saja, kayu yang terbakar masing-masing membakar yang lain, yang lain. Ini nyaut, ini, ini nyaut, ini, ini nyaut, ini, ini. Begitu. Nah, neraka juga begitu. Jadi ini nyaut, nyaut ini, nyaut ini, nyaut ini, jadi membakar satu pada yang lain. dalam keluhan neraka terhadap Allah mengatakan begini, Rabbi akala ba'di ba'dan. Lalu diizinkan oleh Allah untuk bernapas. Nanti menguap. Nah, diizinkan oleh Allah untuk me menguap, menghembuskan hembusan. Fa'adzinalaha binafasain. Lalu diizinkan oleh Allah dengan dua nafas, dengan dua hembusan. Lalu neraka ini menghembus dua kali. Nafasin fisitai wa nafasin saifi hembusan pada musim dingin dan hembusan pada musim panas. Sita musim dingin, saif musim panas. Jadi dua kali hembusan. Jadi hembusan pada musim dingin, sita itu musim dingin dan hembusan pada musim panas, saif itu panas. Misalnya ini menembus ke dunia. Jadi dunia ini kena hembusannya. Nah, apa? Fa'ashadtu ma tajiduna harri wa ashadtu ma tajiduna min az-zamharir kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka sesangat apa yang kamu dapatkan dari panas. Jadi, hei manusia-manusia, apa yang kamu dapatkan dari musim panas yang sangat itu hembusan neraka. Begitu juga apa yang kamu dapatkan dari hembusan yang sangat dingin, hawa yang sangat dingin, udara yang sangat dingin, itu adalah hembusan neraka zam harir syiddatul barat jadi sangat jadi dingin jadi panas dan dingin jadi zam harir adalah sangat dingin jadi panas dan dingin jadi kalau musim panas betul wah itu hembusan neraka udara dingin yang sangat itu juga hembusan neraka jadi menerus ke dunia ini lalu kalau kita pahami bahwa hembusan itu adalah setiap tahun jadi setiap tahun tiap tahun kan itu kan hembusan ada musim panas ada musim dingin terus hembusan Mungkin kalau kita di malam gitu nggak merasa panas sangat tidak merasa dingin sangat ya cukup karena malang ini segalanya sederhana Segalanya kecukupan orangnya ya sederhana <laughs> penghidupannya ya sederhana ikuni ekonominya ya sederhana ilmunya ya sederhana <laughs> ibadahnya ya sederhana betiknya ya sederhana segalanya malang ini paling <laughs> paling paling. tapi awalnya panas kalau ah, ya. Dibandingkan pada Surabaya dibandingkan pada Singapura mana uang malam enggak enggak dengan Pasuruan saja kalah <laughs> malah ya malah sudah segalanya sederhana nah, lah. nah, tapi di negeri wah ini kok panas ya panas dingin ya dingin nah, jadi kita dapat tahu bahwa neraka itu menghembus dua kali berarti setahun dua kali berapa lama ya musim musim panas musim dingin sangat panas itu dari hembusan neraka sangatnya dingin itu pun dari hembusan neraka itu mas musim panas di di Mekah itu kemudian ya semua semua semua musim panas di dunia ini hembusan neraka hanya daerah-daerahnya macam-macam ada yang banyak ada yang sedikit dan sebagainya begitulah dingin ya, bisa dingin karena neraka itu kalau panas hawanya panas dan kadang-kadang diberi dingin dia sangat di, dingin yang siksa azab memang alamnya alam azab wa anhu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu aydan qala sallallahu alaihi wasallam bersabda begini naruku apimu artinya api di dunia ini jadi naruku apimu hai manusia berarti api di dunia ini kalau kita ber berbicara api di dunia jangan orang membayangkan api rokok itu berapa api rokok kita harus lihat api di dunia termasuk api yang di gunung-gunung itu api kawah-kawah itu saya batu bisa eh, luluh, bisa hancur, bisa lembut. Nah, jadi api-api yang di dunia kesemuanya ada di gunung-gunung api itu berapa? Nah, itu kita bisa tahu. Jadi api di dunia kesemuanya ini, jadi api di dunia kesemuanya bukan sebagian, seluruhnya kesemuanya api yang ada di dunia ini jadi satu. Ya. Itu bagaimana? just on bagi sebagian min sab'ina juz'an dari puluh bagian min nari jahannam dari api neraka. Jadi api di dunia keseluruhannya ini sebagian dari tujuh puluh bagian dari api neraka. Maka nah, malah dalam riwayat yang lain bahwa api di dunia kesemua ini hanya syarat sepertian dari pertian api neraka yang sudah direndam 9 eh 69 kali. Jadi pertian api neraka sudah direndam di air 69 kali masih begini panasnya maka ini juzuk min sab'ina juz'an min nar jahannam Qila ada orang jawab sahabat jawab ya Rasulullah in kanat la kafiyat kalau begitu nah cukup sudah panasnya memang sangat jauh cukup panasnya Nabi bersabda qala fuddilat alaihinna bi tis'atin wa sittina juz'an kulluhum mithlu harriyan. Jadi fuddilat alaihinna di api neraka ini lebih berat, lebih besar, lebih banyak, lebih panas dengan berapa? 9 eh 69 sembilan bagian semua sama dengan panas tis'in wasitina sembilan jadi enam puluh sembilan 69 bitis'in wasitina juz'an dengan enam puluh sembilan jadi berapa? enam puluh sembilan karena 70 ya jadi satu tinggal berapa? 69 wah jadi panasnya begitu lebihnya neraka itu kalau satu saja satu bagian begini di dunia ini batu bisa hancur bisa lembut ya bisa halus jadi abu apalagi 9 eh 69 kali bagaimana dan bukan sedikit banyak lagi alam jadi bitis atin wasitina juz'an melebihi 69 kali. Iya, ya, <laughs> ya. Bitis atin wasitina. Ya, jeruk jadi berubah Makanya itu orang kalau ngaji kitab harus mau guru. <laughs> kalau enggak nanti dikira Mau tetap apa kitab banyak salah cetak. Iya. <laughs> Jadi bitis atin wasit tina. 69 bitis atin wasit dina karena Nabi Muhammad SAW sudah menjelaskan hadisnya ini satu bagian dari berapa tadi? 70 70 jadi melebihnya berapa? 69 69 lah kok ditulis 96 <laughs> ya udah berapa nah, itu nah, itu ganti apa keliru cetakannya keliru jadi bitis atin wasitina juz'an nah, jadi melebihi 69 bagian 69 kali nah, itulah abin abin maka orang kena api dunia ini sedikit saja sudah tidak kuat. Kena korek saja sudah atau cemplung, iya sudah tidak kuat. Nah, bagaimana? Maka orang kalau mau meninggalkan kewajiban atau melanggar perbuatan yang dosa, ya, ambil saja korek dulu, bakarlah jarinya. Kuat apa enggak? Jadi jali kecil ini ya. yang secara kuat apa enggak? Kalau enggak kuat, jangan berani-berani api yang yang yang apa? Yang dahsyat yang hebat tadi. Ini kalau sudah kena api sedikit sudah tidak kuat, apalagi api neraka. Kalau itu jangan melanggar kewajiban, jangan menentang peraturan Allah. Nah ini masalahnya, harus berhati-hati. Makanya kadang-kadang orang lari dari panasnya mata dan sebagainya. Qul inna nara jahannama asyadu haro lebih sangat panasnya. Dan itu manusia dimasukkan nah yang manusia kafir, syirik, munafik khalidina fiha kekal abadi selamanya. Bagaimana? Nah, kita bisa bayangkan. Malah dalam neraka itu orang-orang kafir diperbesar oleh Allah SWT jadi badannya itu diperbesar. Sampai giginya satu, sebuah gigi orang kafir itu sama dengan bukit gunung kecil. Itu giginya. Wah, bagaimana badannya? Hingga betul-betul siksa ini masuk. Narullahil muqadah allati tatali'u naik alal afidah. Jadi menembus ke dalam-dalam sampai ke jantung hati. Jadi yang di, yang dirasakan oleh orang-orang itu bukan hanya panas lahir, apa, panas lahirnya, kulitnya, tapi sampai mendalam masuk tattali'u alal afidah. Nah ini. Jadi bahaya, maka sering saya terangkan bahwa bahaya yang paling besar menimpa manusia bahaya kufur. Bahaya kufur apa uh, di atas kufur apa enggak ada bahaya paling besar adalah bahaya kufur kalau orang sudah kena bahaya kufur sudah mau apa lagi kalau tidak ada pertolongan Allah hingga dia dapat tobat kalau tidak saya mati na'udzubillah sudah mau apa lagi maka kalau di dunia ini di masyarakat manusia sudah berkembang atau tersebar, tersiar, kekufuran-kekufuran ini sangat berbahaya maka harus kita jaga betul-betul lah ini keimanan ini sebab kalau kena sudah bahaya kufur neraka tetap selama mau selamanya mau apa kalau orang masih tetap imannya tidak mempunyai kekufuran, kemusyrikan, ada mungkar, ada maksiat, toh masih ada harapan keluar walaupun berbahaya juga karena dia di neraka. Tapi insya Allah lahu insya Allah azabahum. Tapi kalau sudah tidak punya iman, wah naudzubillah, mau bagaimana? Jadi jelas bahwa api neraka juz'un eh api dunia ini adalah juz'un min sab'ina juz'an min al jahannam. Maka api jahannam sudahlah melebihi api neraka 69 kali panasnya. Wah di dunia ini berapa coba lihat? Termasuk api-api yang di kawah-kawah gunung. An Usamah bin Zaid bin Al-Harith رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم yuja'u birrajul qiyam besok pada hari kiamat ada orang didatangkan nah, di antara orang yang masuk neraka ada orang didatangkan didatangkan fayulqa yulqa dilemparkan dibuang fayulqa maka dibuang finnar jadi ada orang dibawa di sore kiamat, terus dihuntalkan, dilemparkan, dibuang ke dalam api neraka. Di dalam api neraka, fatan dariku abtabuhu. Tandalik hanya keluar Abtab usus-ususnya otak jadi ususnya ini keluar dari keluar Fatanda ku aktabuhu atau istilahnya ngelembrek. Jadi ususnya ini ngelem ngelembrek, jadi keluar. Aktab sama kotak ususnya. Jadi keluar ngelembrek. Finari dan api neraka Faya dulu lalu mumet dia. Dari laka ini mumet dia. Ya dulu mumet seperti mumetnya apa? Gilingan. Faya dulu kama ya dulu himaru birahahu. Jadi mumet seperti mumetnya himar di gilingan. Roh ini gilingan. Biasa gilingan beras apa zaman dulu kan diputar oleh hewan atau nah, contohnya juga sumur ya air air kan ada kadang-kadang zaman awal senggotnya ini ya. ya kan sapi atau kuda yang yang muter ini nah ini atau roh itu gilingan himar yang bawa nah ini orang yang dimakan itu begitu mumet muter mumet seperti mumetnya himar atau hewan pada gili gilingan tadi muter Sabiqitun faistamiu ahlun nar alaihi. Lalu ahli neraka berumur, berkumpul pada dia. Berkumpul, ya yastamiu. Tanya, ada apa lu? Kenapa? Padahal kenal ini orang dulu di dunia baik. Terkenalnya apa? baik. Fayakuluna ay fulan. Eh, si Anu. Masya'nuka. Mengapa kamu? Kamu ini kenapa? Mengapa? Alaisa ah, kunta ta'muruna bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar loh. Bukankah kamu dulu di dunia amar ma'ruf nahi munkar? Kamu dulu kan di dunia amar ma'ruf nahi munkar. Kok kamu sekarang masuk neraka dan begini keadaannya? Oh, susah ngelain bre, keluar. Kolan jawab. Nah, waktu itu sudah menjawab kesalahannya, mengaku tidak ada teting aling-aling lagi sudah. Karena alamnya sudah alam siksa. Mengaku apa mengakunya? Qala kuntu amrukum bil ma'ruf la atihi wa anhaakum 'anil munkari wa atihi. Nah, dia mengatakan ya di dunia dia amar ma'ruf tapi dia sendiri melanggar. Ya, nahi munkar dia sendiri melanggar. Nahi munkar dia sendiri melanggar. Nah, jadi dia amar ma'ruf, dia nahi munkar, tapi dia sendiri melanggar melarang orang tombok dia sendiri abad malam tombok melarang orang nonton diskup sabit malam dia non nonton merintahkan orang sholat wajib ini dia sendiri tidak sholat memerintahkan dia biru orang supaya biru walidin dia sendiri berani sama ibu bapaknya merintahkan orang takwa Allah sendiri dia sendiri tidak takwa Allah baik berbahaya jadi dia yakmur bil ma'ruf ya dan yanha anil mungkar tapi melanggar dia melanggar jadi termasuk yaquluna walal yaf'alun nah, ini berbahaya nah, maka orang harus tahu diri kalau dia itu sudah diberi oleh Allah menjadi orang mukmin harus mengamalkan amusinya lalu dapat amal ma'anu mungkar harus dia koreksi diri dirinya jangan sampai dia menjerumuskan ke perbuatan-perbuatan yang begitu ini berbahaya sebab diancam juga murunan nasa bil birri watan sauna. anfusakum wa antum tatlunal kita apalah taqilun nah, ini Ditukar oleh Allah apalah taqilun apakah kamu tidak berakal kalau kita ambil kasarnya gilakah kamu afala taqilun jawab maknanya afala taqilun Apakah kamu tidak berakal? Kalau kita ngomong kasar, gilakah kamu? Sudah baca kitab, tahu kitab, amar Ma'ala nahi tapi dia sendiri menjar, menjarak, melanggar. Nah, ini bagaimana? Nah, sudah saya contohkan dalil nyata saya itu. Sekarang ada mubalighah sudah. Iya, gampang contohnya. <laughs> ada mubalighah sudah. Ya, tidak terasa mubalighah tidak. <laughs> ini ada mubalighah sudah. Ya, mubalik perempuan waktu dia naik di podium itu kan tidak lengkap itu jadi ketakwaannya dia tidak lengkap rambutnya nampak bajunya jarang ininya lehernya nampak sudah garisnya ini nampak lalu potongannya ngepres yang nonton di belakang enggak bagaimana tidak ada ketipis <laughs> Wah, dia nasihat lah ya takwa harus takwa harus ini macam-macam tapi dia sendiri nah. keadaannya begitu itu kan ada suara min Allah murunan nasa bil birri wa ta'asawna anfusakum wa antum tatrulal kitab afala ta'qilun ada suara itu cuma dia tidak dengar Sebenarnya ada suara itu, kenapa ada suara tuh masjid gedung eh, <laughs> kalau amin kumungkaran fal yughayyir Biati, fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbi wa ke adhafu iman loh biqalbi bagaimana diterangkan oleh ulama wa tajibu mawdi'al ma'siyah wa tajibu mawdi'al ma'siyah nah sekarang tidak kamu dia di belakang diberikan pemandangan itu Lalu bagaimana nah ini masalahnya Jadi kita harus dapat berkonfrontasi. Nah ini di contohnya, laki-laki juga begitu. Kadang-kadang sudah amal ma'ruf mungkar pulang nggak sholat, nggak sholat. Berangkatnya dijemput sudah qoblal maghrib, sudah nggak sholat ngobrol-ngobrol nggak ngobrol, sholat. Sudah makan apa, sudah nanti khutbah, habis khutbah apa, jangan sudah nggak sholat pulang nggak sholat terus tidur. Nah ini bagaimana? Waktu ngangkat Bunyal Islamu ala khamsin <laughs> syahadati Allah ilaha illallah wa iqamis shalah wa atrakas salat apalagi surat mi'raj ya salat 50 akhirnya begini-begini tapi dia sendiri tidak sholat. nah ini bagaimana apa tidak masuk ya'muruna bil ma'ruf tapi dia sendiri langgar yang hauna al munkar dia sendiri langgar ancamannya na'udzubillah berat sekali nah, ini hadis Bukhari jadi besok keluar dari oh, masuk di neraka, khususnya ini keluar. Di daerah yang medet. Apa? Mumat. Wah ini berbahaya. Ditanya oleh ahli neraka menyambut ahli neraka itu, ya, kenapa, kenapa, kenapa kamu tak kamu dulu amar ma'ruf kamu tak di dunia? Bagaimana? Wah ya, dia jawab. Qala kuntu amurukum bil ma'ruf wala atihi wa anhaakum 'anil munkari wa atihi. Nah, ini masalahnya termasuk media dakwah Islamnya tapi caranya cara maksiat ada apa banyak nah ini dakwah Islamnya tapi caranya ini cara maksiat ya cara samlo ya cara joget ya cara band ya cara-cara yang mungkar tapi dia mengatakan ini dakwah Islamia sandiwara dan sebagainya campur aduk halal haram Lalu dia kata ini media dakwah berarti orang-orang itu termasuk yakmuruna bil ma'ruf wa nahan munkar tapi melang melanggar sendiri. Nah, ini berbahaya. Pokoknya kalau kita sendiri tahu, ya kita harus perbaiki diri sendiri. Nah, kalau ada hal begitu harus amal pas menungkar. Kalau tidak berani, ya nyingkir saja. Nah, itu. Jadi harus harus konsekuen. Nah, itu masalah. jadi ancamannya berat sekali termasuk orang yang disiksa model itu ada orang namanya Amr bin Luhai Amr bin Luhai ini hidupnya pada zaman 150 tahun sebelumnya Nabi lahir jadi sebelum Nabi lahir 150 tahun ya zaman itu. Itu Amr bin Luhai pertama orang yang memasukkan berhala ke Mekah. Mekah nggak ada berhala dulu. Tapi ini orang pergi ke daerah Syam sana, ketemu desa atau kota orang yang berhala, minta berhala. Ini yang mulai masukkan. Saya mengadakan macam-macam perbuatan jahil itu asalnya dia di antaranya. Itu kata Nabi, Nabi melihat dia geret ususnya di neraka. Itu Amr bin Luhai. Wah, itu azab yang besar. Babu Iblis wa junudih. Iblis ini bapak setan, bapaknya setan itu adalah iblis yang dulu namanya Azazil. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي أما إن أحدكم إذا أتى أهله وقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقنا فارزقا ولدا لم يضره الشيطان Jadi dalam agama Islam ini ya, segala sesuatu itu diajarkan oleh Nabi. Segala sesuatu sudah diajarkan dalam agama Islam. Nah, kalau orang itu mengikuti ajaran agama Islam tentu selamat. Termasuk Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia-manusia ini terus diberi setan. Setiap manusia itu ada setan yang ada korin saben orang itu ada korin, ada setan. Setan ini mengikuti segala gerak gerik orang tadi. Makan yang ikut, minum ya ikut, pakaian ya ikut, tidur ya ikut, segala ikut, sampai kumpul pada istrinya ikut. Maka harus kita bendung. Ikutan-ikutan setan ini harus kita bendung. Dengan apa kita membendung? Diri kita kita apa geri? Tak geri dengan dikrol, Allah, dengan bismillah, dengan ta'awud. Ini setan tidak ikut. Anda seorang kalau kumpul sama istrinya, ya kumpul sama istrinya, itu jangan kosong, harus bentengi dirinya. Kalau enggak dibarengi apa? Setan. Akhirnya akal jadi anak, anaknya campuran setan. Nauzubillah atau selalu terganggu oleh setan. Bagaimana? Nah, ini hadisnya. Ama inna ahadakum adalah sesungguhnya Salah seorang dari kamu Iza ata'alau kalau mendatangi istrinya Ini kinayah Maknanya ijma Bersetubuh ata'alahu Mendatangi istrinya Berarti mengumpuli istrinya Jadi kalau ada orang mengumpul istrinya Bersetubuh pada istrinya Waqala lalu baca Bismillah Ya Allahumma jannibna syaitan jauhkanlah dari kita setan itu wajan nibis syaitan karena dan jauhkan setan daripada apa yang kamu rezekikan nah, ini kalau dapat anak, jauh setan Lo kalau baca ini kata Nabi umpama nanti dapat rezeki anak, jadi anak selamat dari gangguan setan. Lam yadur syaitan. Tidak sampai terganggu oleh setan. Nah, nah, jadi mungkin orang itu kalau mau tanya masalah ini malu atau ada orang menjelaskan malu tapi ketepak ngaji gini kok ketuk eh <laughs> iya kalau telah ya. bisa kan dia tetap waduh tetap salah <laughs> ngaji tetap pak <laughs> iya ayo ya belum kawin ya siap-siap ayo ya, siap-siap ya ya sudah wah ini tetap yang dulu-dulu tidak baca sekarang sudah berhenti <laughs> sudah tua bagaimana ya sudah ketul kari buri <laughs> ya sudah ya nggak apa-apa sudah ya berdoa biasa nah ini jadi harus berdoa si suami harus berdoa sedapat mungkin istri juga harus berdoa berdoa walaupun asal hadisnya laki-laki yang berdoa dulu asalnya tapi dua-dua lebih baik ini perlu dihafalkan ini <laughs> ini perlu hafal itu ya jadi kadang-kadang ada orang punya batik sandalul yang masih ya maksiat sudahlah penanya itulah sadarlah apa sebab salahnya sendiri baca <laughs> kenapa tidak dikoper nah <laughs> ini bagaimana kadang-kadang jawab tak koper baca nah ini kan keliru kan Nah ini syariat mengajar dia biar selamat kita ini apa nah, membaca. Bismillah Allahumma jannibna Jangan jauhkan kita dari syaitan Wajan ini syaitan Jauhkan syaitan dari ma tanah Apa yang kamu rezekikan pada kita ya Allah Kalau terjadi anak Karena syaitan mengikuti Nabi syarikum fil amwal wal aulad. Fil aulad ini amwal wal aulad mengikuti syaitan. Jadi naudzubillah kalau campuri oleh syaitan, naudzubillah jadi apa? Jadi syaitan itu selalu mengikuti orang kemana saja kita harus berhati-hati. Pokoknya kita bentengi diri kita dengan zikrullah terutama dengan bismillahirrahmanirrahim maka minum segala sesuatu jangan lupa bismillah ini untuk menolak ikut-ikutannya syaitan. Nah, oh, betul, betul. Eh, itu mengikuti ya, aliran darah. Inna syaitana la minabni adam majrod dam. Jadi jalannya syaitan. Maka itu kalau orang mengaum Pamopan itu tutup. Sebab Nabi bersabda man qala ha dakhala fihi syaitan. Jadi kalau Pamopan ha itu syaitan mencolok. Melompat masuk di syaitan, Masuk jalan. Jadi harus tutup. Dan jalannya setan ini mengikut jalan udara. Itu seluruh. عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا tajnahal lail kalau sudah datang malam agak gelap terutama kalau sudah maghrib ya maghrib maghrib sudah agak gelap ya maghrib sudah mulai gelap mulai gelap mulai gelap nah ini au kana lail au khisab arawi atau sudah datang malam sudah gelap sudah gelap mulai maghrib pokoknya mau maghrib mau maghrib itu ya sudah hampir gelap lah, hampir gelap mau maghrib fakufu sebianaku maka kumpulkan anak-anakmu jangan boleh keliaran anak-anak itu kumpulkan ya jangan boleh pergi ber berkeliaran jadi sudah saya contohkan kalau sudah mau maghrib katanya orang-orang orang-orang biasa ini sudah mau surup iya. ya waktu surup waktu surup ini waktu huruf ya cuma dipakai si waktu waktu huruf waktu akan terbenam matahari ya itu anak-anak kumpulkan kenapa ada setan berkeliaran fa inna syayatina ya sesungguhnya setan-setan syiru berkeli Yaran tersebar setan itu. Nah, syaitan ter tersebar hina idem pada waktu itu. Jadi kita harus berhati-hati. Ini gangguan, gangguan sekarang kumpulkan anak-anak. Kalau orang-orang di sini ya, orang-orang kampung, orang-orang biasa ini, itu mungkin dulu-dulunya dengar daripada aulia, ulama, sebagainya, cuma nggak tahu dalilnya, nggak tahu asalnya Cuma mengatakan kalau suruh anak-anak nggak berkeluyuran, ada WW. Iya, itu setan, itu orang yang kenal rupanya. Hmm. Namanya WW. Iya, itu syaitan. Itu kan begitu dulu anak nggak boleh, keluyuran anak-anak mau maghrib nggak boleh, harus dikumpulkan. Ada apa? ada wewe, karena memang digasak wewe, gasak kan banyak loh. Iya. Nah itu. Kalau kita nggak ngerti ya ini dicipta cerita orang kuno, tadi bagaimana. Saya baca kitab, wah tepat itu ini hadisnya ini. Bukhari, juga di Muslim. Jadi hadisnya Bukhari Muslim. Jadi kalau mau surut memang anak-anak kumpulkan. Jadi ini memang dari hadis, bukan dari khayalan orang-orang kuno. Kalau sebenarnya selalu kan begitu orang. Wah, enggak ada itu apa ngomong apa khayalan orang kuno dianggap khurafat saja kalau nggak ngerti tapi setelah baca hadis kan ada kebetulan hadisnya ini kelar Bukhari Muslim juga ada kalau sudah suruh saya eh, sudah suruh anak-anak kumpulkan fakufu subyanakum kenapa fa inna syayatina tantashiru hina ini nah setan-setan berkeliaran waktu itu Faizah dhaba sa'atun minal isya Kalau sudah hilang Isya, sekelima bisa Sudah nggak apa-apa Jadi pokoknya maghrib eh, dulu hulu Mau mau mau maghrib Sampai di isya Ya satu jam, satu jam setengah Anggap ini hampir satu jam setengah atau dua jam Ini jangan Boleh anak-anak pergi dunia nah, ini ini sahadih malah dalam hadis-hadis yang lain hewan-hewan sudah dikumpulkan dikumpulkan semua rumah-rumah tutup pintu-pintu semua tutup nah itu harus begitu jadi betul orang-orang mengatakan wah ada WW, ada wewe gombel ada. <laughs> Kalau sekarang banyak wewe macam-macam. <laughs> ya hati-hati. Kalau sudah mau maghrib, coba dikali tangan, itu banyak itu. Iya, hati-hati wewe gombel. <laughs> itu keluyuran gasak <laughs> ya, jadi harus hati-hati aja lihat kalau sudah kira jam 5 gitu keluar muar keluar ya sudah macaknya segalanya itu berbahaya dari mangsanya baik jadi perhatian nanti. Seperti anak kita di bawah ini itu ya sudah ya ini ini dalilnya <laughs> ya ini saja di ya, hari yang begitu itu apa uh, eh, khitab dari setan yakhtatibu syaitan dicabut oleh syaitan syaitan khotofin ada syaitan khotofin di antaranya nah betul ini yang satu riwayat hadisnya ini macam-macam ada muslim ada apa isinya hampir sama ada ada kadang riwayat tambahan dan sebagainya dan sebagainya jadi buat tabuin itu dasarnya Oh itu hanya ditempit gitu. Itu ada apa kayak begitu kalau saya tabil atas apa joget, joget aneh lemas. Kan joget itu dari setan. Jadi kalau joget itu itu ajarannya apa? Jadi <laughs> kalau sudah ditabui apa pakai joget gitu hati-hati ini iya. murid-murid <laughs> eh saya tanya jati maka di sana kan diharapkan ya <laughs> joget lagu nyanyi tabuan samroan ini hati-hati nampak <laughs> ya ini harus berhati-hati nah, itu ya itu ya mungkin gitu begitu nah, kan dilepaskan nah, itulah emang setan-setan paling senang tabuan-tabuan, ya model-model begitulah senang. Nah, itu kan tahu senang nah, itulah. Nah, jadi asyatin tantashir menyebab laba saat ساعة isya العشاء فخلوهم nah apa terus wa aghlq babak tutup pintu Wadkur ismallah Dan sebutlah nama Allah Tutup pintu apa ini harus zikrullah Setidak-tidaknya bacalah bismillah Kalau bisa ya baca kursi Nah itulah tutup pintu apa ini baca ayat Kursi demi keamanan dan keselamatan Kalau setidaknya ya bismillahirrahmanirrahim Jadi apa saja yang kita lakukan supaya kita ini menyebut nama Allah. Jangan malah mengomel. Tutup pintu yang ngomel. Bersihkan rumah yang mengomel. Itu jangan. Ya zikrullah. Ayolah ini demi keamanan Nabi SAW. Wa auki siqa'aka. Agar tutuplah tempat-tempat airmu. Siqa' tempat air. Kilbah. Zaman awal ada khilbah kulit tempat air sekarang apa saja tempat air tutup jadi tempat-tempat air tempat makan ini tutup anggap pancinya gelasnya gantongnya apa ya segala tempat makan ini tutup jadi disunatkan supaya ditutup Jadi wa auqi maksud asal asal kalimat gerba itu seperti ikat tali ini. Itu kan gerba ini cerita siko ini gerba zaman awal seperti ikat auqi ikat tali ini. Nah, itulah zaman dulu. Kalau sekarang kita punya teret, punya mochi, punya gelas, ini tentu ditutup. ditutup. Kalau model gerba itu harus diikat. Nah, auqi siqaat ada ikat, nah, mengikat akan berangkat ustut tama qirbati qirbatika bi khaiti tidak wadzkur ismallah juga nak sebut nama Allah wa khammir ina'ak nah, ini ghabti hamir tutup tutup ina wadah-wadah itu tutup nah, jadi kita ambil dua-dua sekarang kan tidak ada gerbal tidak ada ambil dua-dua ini tutuplah tempat-tempat minum tempat-tempat air dan tempat-tempat makan ini tutupi semua jangan dibuka saja wal kurismullah dan sebutlah nama Allah malah ada hadis yang lain setiap malam itu ada penyakit turun itu masuk di wadah-wadah yang tidak ditutup atau karena setan yang minum yang makan mengambil nah ini tutupi jadi gelas apa saja itu tutup maka sekarang sudah banyak praktis gelas-gelas cangkir sudah ada otomatis ada banyak. Hmm. ada tutup yang kalau beli dengan tutupnya sekali kan karena tutup nah maka punya tutup bagaimana ya sudah apa patelok apa pen taruh saja taruh ini ini taruh ini baca bismillah atau tidak punya ya beating ya nggak punya bagaimana <laughs> Ya apa saya tahu pokoknya ini ada halang-halangan, ada halangannya. atau tuh baca Bismillahirrahmanirrahim, jangan dibuka atau kertas atau apa saja. Tapi sekarang saya katakan sudah enak. Maka dunia makin modern, makin banyak macam-macam alat, kita yang sama makin enak. Nah, kalau sekarang di sini ada homemade, ina tutuplah wadah-wadahmu tempat. Alhamdulillah semua sudah ada banyak. Tutupnya, tutup di panci ada, tutup gelas ada, tutupnya ceret ada, tutupnya gentong ada, tutupnya segala sudah ada, kan tinggal tutup saja. Lalu tutupnya sumur, sumur kan ditutup. Nah, oleh dia sumur malam tutup, kan ada tutupnya. Nah, kamar mandi deh, nah, kamar mandi. Kamar mandi sudah di dalam, iya. ini harus sekarang. Nanti kalau sumur di dalam itu, di dalam. Ya kalau di dalam tidak ada amas tidak apa-apa, sumur biasanya di luar itu tutup. Kalau di dalam sudah ada. Tapi makanan ini walaupun di dalam tutup ini kan khusus ini. Ini khusus. Sudah cara biasa saja setidak-tidaknya selamat daripada jejak kan gitu selamat daripada ini apa ya binatang binatang kecil ini coba dan sebagainya nah inilah lalat dan sebagainya nah, ini kenapa dia kucing selamat daripada kucingnya nah, ini jadi buka begitu nah, ini hadis Bukhari jadi wa ghammir ina'ak nah, maka orang-orang perempuan harus dikasih tahu hadis ini nanti di rumah dibaca <laughs> untuk rumah kumpul ke rumah baca nah ini caranya ini kan kebanyakan orang perempuan di rumah mungkin orang laki keluar masjid keluar mana tahu ini orang orang perempuan yang selalu tahu ah sih anak-anak gitu. wa khamir inaat wal kurismallah kaca nama Allah dimana saja kita zikrullah setidak baca bismillah cukup baca bismillah cukup kalau bisa teruskan bismillahirrahmanirrahim jelas maka kau dapatnya tutup bagaimana walau ta'rud alai syai'at dipalangkannya ta'rud dipalangkan apa palangkan ya bambu, eh, apa apa, piting atau apa saja taruh taruh taruh kita sih semua gini ini minang taruh jadi di palangkan gini langsung nah, kau tidak punya apa-apa baca bismillah lalu kalau kosong nggak ada tutupnya ya balik kan gini hmm. anggap seperti kipunya jadi nggak balik kadang-kadang siwur sudah ya tidak ada apa-apanya bagaimana nutup tidak tutupnya kosong lagi balik kan dibalik balik kan ada isinya loh nah, itu dan ini harus lama demi keselamatan demi kesehatan dan jangan sampai dimasuki setan ini soalnya membendung dari gangguan setan dan lain-lain Maka kadang-kadang di masyarakat kampung-kampung ini, kadang-kadang orangnya sudah sudah tahu mendengarkan dari dulu-dulu, cuma tidak ngerti dalilnya dari mana. Ya, mak sebab menyebutnya ada ilok. Itu sekolah bunyi-bunyi ada ilok. Kenapa ini kok begitu? Nah kan nggak tahu dia, cuma katanya orang tua-tua dulu begitu. Padahal ini betul dari tua-tua yang Aulia ulama turun temurun mengajarkan mereka nggak tahu dalilnya nggak tahu kitabnya ya nggak tahu hikmahnya cuma begitulah adat istiadat maka perlu kita membuka kita pengajar hadis dan sebagainya nanti ketemu semua yang iya memang ada aslinya yang tidak ada aslinya biar tahu nah, sekarang di antara ini kita tahu ada aslinya Jadi kalau mempunyai wajah dan sebagainya itu ya rumah rumah tutup, gitu pintu-pintu tutup, jendela tutup, dan tempat-tempat wajah-wajah tadi tutup. Gitu An Abdullah bin Abi Au Qatada رضي الله عنه عن أبيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة من الله wal minasyaiton di sini ada diistilahkan ru'ya as ada ru'ya ada hulum ru'ya ini impian yang baik al soleh itu minallah tapi kalau hulum hulum ini impian yang enggak baik jadi impian yang tidak baik itu diistilahkan hulum mimpi-mimpi tidak baik itu minasyaiton permainan syaitan. Nah, jadi ada impian-impian, ini ada kalanya minallah, harus semua ya minallah. Cuma ada asal pusat, babnya kanan setan, ada bayangan tidur, bayangan macam-macam, pikiran dan sebagainya. Nah, Nah, lalu di hadis yang lain Nabi Muhammad SAW bersabda, Astaqur ru'ya akhirul lain. Sebenarnya impian pada akhir malam. Jadi kalau orang ngimpi, lihat jamnya kira jam 1, 2, 3, 4 ini asdaqur ru'ya memang impian itu hak maka impian itu ru'ya juz'un min sitin wa arba'ina juz'an min nubuwah kenapa? karena Nabi Muhammad SAW sebelum mendapat wahyu dapat apa? impian sambil mimpi tamak betul cocok tepat nah, jadi impian ini adalah Ala ru'yal mukmin hak. Di sini ada ar yang salihah. Itu min Allah. Tanya Ustaz, antara membedakan mimpi yang benar dan yang tidak benar itu kita tahu. Ya, kan tahu dari impiannya toh. Anggap umpamanya orang mimpi. Lantas mimpinya dia tidak karuan segala keadaannya jamnya sudah bukan jam akhir malam ya dan mimpinya tidak karuan sudah. Hmm mimpi nggak keluar. Nah itu jelas mas syaitan. tapi kalau mimpi di akhir malam, ya malam ada ini, di antara bedanya kita lihat begitu. Jadi ya, dilihat sendiri, ada kan orang bisa tahu mimpi baik, mimpi tidak baik. Mimpi yang menakutkan sudahlah. ya nah, ini, ini mimpi yang tidak baik. mimpi sedikit ular <laughs> jangan dikaca, jangan dianggap modal <laughs> juga. Semalam aku bermimpi <laughs> digigit ular Gak ada nanti ya wah semalam bermimpi gitu hati-hati lu ular dia ya. ular ini berbahaya nah mimpi digigit ular itu baik apa nggak baik tidak baik ular itu setan apalagi ular hitam itu apa takbirnya setan atau musuh kikit anjing, cukur-cukur anjing itu musuh anjing hitam itu setan ada tafsirannya ada takbir itu ada nah in, uh, eh, tafsiran impian ada dari Quran ada dari hadis ada dari ulama-ulama pengalaman dan sebagainya malah Nabi kan sudah bangun pagi subuh sudah sholat apa sudah sudah selesai duduk-duduk begitu tanya siapa mimpi tadi malam ada mimpi apa apa mimpi ada Oh, ada nabi kita saya tadi mimpi begini begini itu sering bagi-bagi. jadi kalau saya duduk-duduk ditanya maaf amin kumru'ya apa mimpi tadi malam tanya karena nabi sendiri cerita impian dan sebagainya sampai Isra dan Mi'raj Nabi itu lebih 30 kali yang semuanya itu dari impian yang satu saja itu yang kita peringati ini 27 Rajab ini adalah yaqadatan bukan impian yaqadatan bi ruhi wajah sadi tapi selain itu kalau kita baca sejarah Nabi Isra Mi'raj Nabi itu lebih dari 30 kali yang yang sekian kali itu apa ru'ya salihah itu ru'ya salihah yang satu kali itu yang yang gak ya, bukan impian nah, impian betul-betul impian maka sekarang kalau mimpi nggak baik ini bagaimana sikap kita lihat sudah hadis فإذا حلم أحدكم حلما يخافه ya jadi kan menakutkan loh dia takut fal yabsuk sudah berudak an yasarihi ke kanannya fal yabsuk an yasari kiri kiri yabsuk an yasari kirinya wa yata'awwad billahi dan saya bertawud pada Allah min syariah dari gangguannya fa inna ala tadur maka tidak akan bahayakan nah, mimpi gigit ular mimpi dikejar macan ya mimpi wah sudah tidak kawan sudah mimpi tidak kawan menakutkan ini bagaimana supaya yaksub tapi yaksub itu biasanya jangan sampai keluar rujak banyak ya jangan ada rujak biasa juga isinya jadi aduh dari kirinya lantas ta'awud dia ta'awud minta didengar pada Allah SWT Allahumma na'udzubika min syari hadhihi ru'ya atau Allah kau tidak bisa ya sa'awud bila min syaitanir rajim atau Allah min as'aluka khair hadhihi ru'ya wa a'udzubika min syarriha اللهم إنا أعوذ بك من شر هذه الرؤيا atau هذا من هذا من هذا Kalau mimpi yang jelek jangan ceritakan. Nah, jangan ceritakan supaya selamat. Ada hasil lain ada. Jangan ceritakan. Kalau mimpi yang jelek. Kalau impian baik ceritakan pada orang yang tidak hasut. Artinya orang yang ikhlas pada kita. Sebab kadang-kadang jengkel kan kecil papa, waduh alhamdulillah tadi malam saya mimpi bikin Mekah, kelihatan sekalu kendaan itu. Hmm. Jengkel kan kendaan, jengkel kan. Nah ini jadi kalau kita mau menciptakan pertama kali impian yang baik dan ceritakan pada orang yang yang baik, yang tidak hasut lah artinya. Ya, ya, kita, kita, kita bisa tahu loh, sesuatu sifat teman kawan kan bisa ah. tahu Ya, orang oh, yang ngerti ya ini menceritakan ada ah, takwilan. Sebab saya tidak jengkelkan atau kadang-kadang ya malu Nafsu tidak kamu Saya sering menjawab kemudian kemudian dari teman-teman, tapi saya bukan secara lalu tapi saya akan yang baik. Artinya mimpi baik tidak terjadi yang banyak. Kalau mimpi yang baik itu boleh ceritakan Kalau mimpi tidak baik, kalau orang cita nasihat saja, nggak usah sampai juga ada nah, ini semoga-moga selamat semoga-moga baik tapi kita nasihati hari jangan jangan kamu ceritakan nah, sudah jadi kalau tidak baik jangan cerita nah kalau ada kawan cerita nasihati kita tetap amar ma'ruf muka sudah tidak usah kamu cerita ya insya Allah cerita datang pagi pagi pak saya mimpi lagi meninggal kecukup sumur. Hmm. mimpi kecukup sumur. baik nggak nggak baik ya sudah kita katakan sudah tidak usah kami cerita sudahlah mudah-mudahan saya selamat ya sudah sebab impian sebenarnya ada takwilannya sampai ada namanya Al Imam Ibnu Sirin Imam Ibnu Sirin itu punya satu kitab mentakwilkan takbir namanya takbir ru'ya mentakwilkan ceritanya impian jadi menceritakan impian bukan ngawur <laughs> itu ada dulu ya ada tadi saya katakan